Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan seputar sejarah sirah an-nabawiyah. dan kisah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mulai beliau dilahirkan hingga beliau diutus menjadi nabi hingga beliau berdakwah dan hingga banyak dari kalangan nah manusia yang menganut agama Islam. Kemarin pembahasannya yang kita bahas seputar apa kemarin? Awal-awal orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor mulai apa? Mulai mereka tertarik dengan agama Islam. Masuk Islam sedikit demi sedikit. Paham ya? Nah, kabilah Ansor, kabilah yang besar, terdiri dari dua marga yang besar. Apa marga Ansor kemarin? Apa dan apa kemarin? Nah, barakallahu fikum antum Eh, wa na'am barakallahu fikum. Antum? Ewa, eh, Aus dan Khazraj. Itu dihafal itu. Dua kabilah, dua marga besar orang-orang Ansar. Aus dan Khazraj. Kenapa dinamakan Ansar nanti ketika hijrah itu loh. Kan itu kaitannya hijrah nanti itu loh. Paham ya? Setelah Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, penduduk Madinah asli namanya Ansar. Orang-orang yang hijrah namanya Muhajirun. Untuk dikatakan Abdul mana? Abdul muhajirin daripada ansar. Karena orang-orang muhajirun jama'u bainal hijrati wan nusrah. Itu dihafal. Kenapa kok lebih afdal orang-orang muhajirun daripada ansar? Karena orang-orang muhajirun jama'u bainal hijrah wan nusrah. Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan menolong. Paham belum? Adapun orang ansar penduduk asli Madinah. Mereka juga orang-orang yang mulia. Karena apa? Mereka sampai mengorbankan rumah-rumahnya untuk penduduk apa? Yang dari Makkah datang ke Madinah itu loh. Menyambut dengan apa? Dengan penuh kemuliaan. Faham ya? Nah, cuman abdulnya abdul mana? Sesuai dengan dalil Al-Qur'an, al-muhajirun Abdul minal ansor. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang nah barakallahu fikum awal-awal masuk Islam dari kalangan orang muhajirin dan ansar. Itu didahulukan lafaz muhajirin daripada ansar. Menunjukkan orang muhajirun lebih abdal daripada ansar. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din wa kita lihat lagi berikutnya setelah apa? Kemarin kita bahas seputar apa? bayat akobah yang pertama. Karena terjadi dua kali. Bayat bayat itu terjadi sebelum hijrah ya. Karena awal kali Rasulullah sebelum hijrah itu sudah mengirim utusan itu loh untuk berdakwah ke Madinah karena awal mula ketika bayah akobah yang pertama, itu kan cuma apa? Sekitar berapa orang kemarin? enam orang yang aja kan? enam orang ansor datang ketemu Rasulullah, nabarakallahu fikum, kemudian apa? Mereka semuanya berbayat, eh? kemudian mereka semuanya masuk Islam dan segera menerima keba menerima apa? kebaikan dan juga menerima dakwah Islam tersebut hingga mereka pulang lagi ke Madinah berdakwah di sana tersebarlah agama Islam. Ternyata apa? Setahun kemudian sudah naik menjadi 12 orang. Paham ya? Madinah itu dulu namanya bukan Madinah, namanya Yathrib dulunya. Paham ya? Enam kota Yathrib awal mulanya ya. Jadi awal mulanya Rasulullah itu mengutus utusan ke sana. Siapa kemarin yang diutus dua orang kemarin itu? Amr bin Umi Maktum sama siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sama siapa? Amr bin Umi Maktum. Diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an di sana. Ya jadi iman siapa ketika Berdakwah seperti itu Mus'ab bin Umair jadi imam sana. Paham ya? Ternyata apa? Ternyata membawa pengaruh yang besar. Banyak orang yang akhirnya senang dan masuk Islam. Muncullah bai'ah Aqabah yang kedua. Sekarang ini akan kita bahas. Paham ya? Nah, awal mulanya ya sedikit demi sedikit. Setelah itu ternyata banyak-banyak banyak mulailah muncul apa? Bai'ah Aqabah yang kedua. Setelah Bai'ah Aqabah yang kedua, hijrah dari Makkah ke Madinah hijrahnya besok. Sekarang kita lihat dulu yang Bai'ah ini. Qala al-mu'allifu asbahullah bai'atul aqabah as-saniyah. Aqabah itu nama tempat di daerah Mina ya. Nah barakallahu fikum, cuman saat itu bai'atnya karena di situ dikenal bai'ah aqabah gitu ya. Nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa kasral islamu bil Madinah wa dhahar. Akhirnya banyaklah semakin tersebar agama Islam di Madinah wa dhahar dan semakin nampak. Nah, karena di Mekah posisinya masih apa? Masih dikuasai orang kafir Quraisy ini di Mekah ini. Rasulullah belum di sana luasan di situ ya. Berdakwah masih sembunyi-sembunyi, terkadang e, caci maki, dihina, tapi ternyata ada dari kalangan mereka yang apa istilahnya dari kalangan orang penduduk Madinah datang bertemu kemudian posisinya apa sekaligus sesuatu dakwah dan masuk Islam pulang ke Madinah menyebarkan agama Islam mulailah tersebar mulailah orang-orang yang masuk Islam mulai banyak awal mula cuma 6 orang menjadi 12 orang lama-lama menjadi 40 orang paham ya seperti kisah bai'ah akobah yang pertama kemarin. 40 orang disebutkan situ, para ulama menyebutkan dalam dalam sejarah yang lainnya, kitab yang lainnya. Nah, walaupun itu nggak benar ya, istidlal bahwasanya awal kali ditegakkan salat Jumat saat itu. Yaitu ketika 40 orang. Nah, para ulama sebagian mengatakan salat Jumat bisa ditegakkan kalau sudah berjumlah 40 orang, tapi itu pendapatnya lemah. Paham ya? Pendapatnya lemah yang sahih, atau walaupun 4 orang, 5 orang tidak masalah Dulu di sini berapa orang? Tujuh orang aja. Saat itu awal kali tegakkan sholat Jumat di sini. Maksudnya bagaimana? Syahidnya bukan itu, syahidnya tidak harus 40 orang. Tidak harus 40 orang, 5 orang, 6 orang pun bahkan 2 orang bagaimana? Eh, <laughs> kalau memang nggak ada yang lain sama sekali, cuman adanya itu kan jamaah juga. Syarat 40 itu nggak ada dalilnya gitu ada intinya. Paham ya? Harus 40 orang nggak ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum tentunya ya Nah, seperti itu perlu kita perhatikan karena sebagian berdalilkan dengan ini kisah yang pada apa? Bai'ah Aqabah yang pertama. Nah, ternyata tidak ada dalilnya. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum wa kasural Islam bil Madinah wa dhahar thumma raja'a Mus'ab bin Umair ila Makkah. Mus'ab bin Umair utusan Rasulullah yang diutus untuk berdakwah ke mana? Ke Madinah berhasil itu loh. Membawa hasil yang sangat mulia. Banyak orang yang masuk Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair dan siapa? Amr bin Ibnu Maktum eh, Amr bin siapa? Amr ibnu Ummi Maktum kemarin. Amr ibnu Ummi Maktum. Kan dua orang kemarin kan? Na'am barakallahu fikum kumewa. Ya, Ternyata setelah itu apa Mus'ab bin Umar pulang ke Mekah. Wa wafal musim. Wa wafal musim dzalikal am. Ternyata bertepatan dengan musim haji, musim musim haji maksudnya ini. Ternyata tahun tersebut bertepatan dengan musim haji. Na'am barakallahu fikum wa wafal mausim dzalikal 'am khalqun katsirun minal ansar. Banyak dari kalangan ansar yang bertepatan musim haji. Kalau haji kemana? Ke Madinah atau ke Mekah? Ke Mekah mereka berbondong-bondong ke Mekah. Berbondong-bondong ke Mekah ternyata berjumpa dengan Rasulullah juga nih. Itu kita lihat sini. Minal muslimin wal musyrikin. Bahkan bukan hanya orang muslim muslimin wal musyrikin. Bertepatan musim haji karena orang musyrikin juga mereka masih mengagungkan Ka'bah itu ya. Walaupun saat itu apa? Ketika nam barakallahu fikum keliling Ka'bah tawaf telanjang. Ini sebelum apa? Sebelum diharamkan gitu. Nam sampai-sampai mengatakan apa itu? Al-yauma yabdu ba'duhu aw kullu wa ma bada minhu fala uhillu. Apa artinya pada hari nampak sebagian atau nampak seluruhnya, yang nampak enggak aku halalkan. Maksudnya mereka telanjang itu, keliling Ka'bah itu telanjang tawafnya itu. Alasannya apa? kotor pakaiannya kotor dan penuh dengan kesyirikan itu enggak layak kalau keliling tawaf memutari apa mengelilingi Ka'bah dalam keadaan apa bajunya kotor dan kesyirikan mereka telanjang itu sebelum diharamkan ya sebelum diharamkan sebelum turun ayat mengenai apa tidak boleh lagi na'am barakallahu fikum masuk ke Baitul Haram dalam keadaan telanjang sebelum itu sebelumnya paham ya seperti itu jadi orang musyrikin mereka mau yang tidak mau siapa orang Yahud orang Yahud enggak mau mereka berhaji enggak mau orang Yahud Kemarin kita sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika bertepatan dengan musim haji tersebut, banyak dari kalangan Ansor, dari kalangan kaum muslimin dan musyrikin pergi. Wa za'imul qaum Al-Bara bin Ma'rur. Pemimpin kaum saat itu yang datang, eh, masih datang ke Mekah pada musim haji tersebut, pemimpin saya siapa? Al-Bara bin Ma'rur. Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Falamma kanat lailatul aqabah Kemudian tatkala pada malam malam apa malam Aqabah, as-sulus al awal sepertiga yang pertama minha di kalangan dari kalangan orang tersebut tasallala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasatun wa rajulan masyaallah. Jadi gerombolan yang banyak ini dari kalangan Ansor, ada muslimin dan musyrikin ini. Nah, barakallahu sepertiga orang, nah barakallahu fikum itu ada apa? Naam sepertiga sepertiga orang ini ada yang apa? Ada yang mereka itu menyusup. Menyusup maksudnya itu diam-diam pergi kepada Rasulullah untuk berbaiat. Salah satu wasabuna rajulan yaitu 73 orang. Wa mar'atan dan 73 orang laki-laki. Na'am barakallahu fikum dan dua orang perempuan. 73 laki-laki, dua orang perempuan. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khifyatan. Mereka baiat secara sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi ya min qaumihim jadi dalam artinya apa sembunyi-sembunyi dari kaum mereka wa min kufari Makkah dari penduduk or dari orang kufar Makkah karena Makkah banyak orang kufar itu loh jadi ketika mereka hadir orang orang Ansar ini ada yang muslim ada yang kafir tadi kan musyrikin kan sampai ke Makkah itu ada yang sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi ternyata apa bertemu Rasulullah bayat itu loh jumlahnya berapa tadi 73 laki-laki yang dua wanita 6 ala an yamna'uhu mimma yamna'un minhu nisa'ahum wa abna'ahum. Bayatnya apa? Bayatnya na barakallahu fikum agar mereka saling membela. Nah, dan juga saling menghalang-halangi dari apa yang mereka dihalang-halangi. Perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sama-sama menjaga. Jangan sampai ada yang saling diserahkan kemudian apa? diambil orang kufar atau semisalnya. Bayat sepakat mereka. Fakana awaluman banyak bay'ahu lailata idzin Al-Bara' bin Ma'rur. Saat itu pada malam tersebut yang pertama kali bayat adalah siapa? Al-Bara' bin Ma'rur, pemimpinnya langsung. Wa kanat melihat al Saat itu Al-Bara' bin Ma'rur memiliki tangan yang putih. Itak al-aqd karena beliau benar-benar apa? menguatkan perjanjian kuat sekali, mengikat perjanjian yang kuat sekali, tidak menyelisih wa badara ilaih dan bersegera untuk bayat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wahadar al Abbas amru ah, Rasul tambah kuat lagi. Ternyata hadir di situ Abbas siapa? Amru Rasulullah Sallam yaitu wasallam yaitu kalau barakallahu fikum pamannya Rasulullah SAW muwasfiqan muakkidan lil bai'ah. memberikan kepercayaan dan juga menguatkan mendukung bai'ah tersebut. Tambah kuat lagi. Karena apa? Ada pendukung dari pamannya juga ternyata. Nah, Ma'annahu kana ba'd wa ma'anahu kana ba'du ala dini qaumi padahal awal mulanya Abbas ini nampaknya Rasulullah ini Abbas bin siapa? Abbas bin Abi Thalib atau Abbas bin Abdul Muthalib? Hah? Bin Abdul Muthalib ya. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib awal mulanya berada di agama kaumnya. Tapi ternyata di situ apa? Ternyata di situ dia menguatkan dan ikut di situ nam. Waqtara Rasulullah SAW minhum tilka laila 12 naqiban. Saat itu pula Rasulullah memilih di malam tersebut Rasulullah memilih 12 pemimpin. Sebagai pemimpin dipilih. Ini sebelum ini persiapan semua, sebelum hijrah sudah disiapkan semuanya itu ya. Nah, karena setelah itu ini hijrah. Setelah Bai'ah Aqabah yang kedua hijrah itu ya. Di malam tersebut Rasulullah memilih 12 pemimpin. Tis'atan min Khazraj. 9 orang dari Khazraj. Wa minal Aus salata. Dari Aus 3 orang. Wal mar'atan dan dua orang wanita. Paham ya? 9 dari Khazraj Tiga dari Aus, nah barakallahu fiikum, sembilan dari Khazraj, tiga dari Aus tersebut ada di situ dua orang perempuan. Nah, di antaranya ada dua perempuan. Siapa itu? Ummu Imarah Nah barakallahu fikum Nusaibah bintu Ka'ab bin Amr wa Asma bintu Amr bin Adi bin Nabi. Paham ya? Nah, ini dua orang wanita tersebut masuk dalam ya, dalam rombongan jadikan pemimpin tadi itu, 12 orang. 9 tambah 3 12, ya kan? Nah barakallahu fikum. Falamma tammat hadil banyak ketika telah sempurna bay'at ini dan Rasulullah SAW an yamilu ala ahli aqabah. Mereka izin kepada Rasulullah SAW setelah selesai ini mereka izin kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mereka itu condong ikut gabung kepada ahli aqabah. Falam ya'dan lahum bidzalik. Ternyata enggak diizinkan. Kenapa kok enggak diizinkan? Karena setelah itu namun hijrah. Daripada gabung mending langsungan hijrah nanti kita lihat. Bal adina lil muslimin ba'daha min ahli Makkah fil hijrah ila Madinah. Bahkan Rasulullah mengizinkan dari kalangan kaum muslimin setelah itu apa? Dari penduduk Mekah untuk hijrah ke Madinah. Fabadaran nas ila dzalik. Akhirnya manusia pun apa? bersegera untuk pergi hijrah ke Madinah. Fakana awwalu man kharaja ila Madinah min ahli Makkah. Dari penduduk Mekah yang pertama kali hijrah ke Madinah ini perhatikan siapa orangnya? Pertama kali penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah Abu Salamah bin Abdul Asad wa huwa wa mra'atuhu Ummu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah intinya. Abu Salamah dan Ummu Salamah. Nah, itu pertama kali yang hijrah. Fahtu bisaddunah, yang lainnya dilarang. Dihalang-halangi. Nah, wa muni'at sanatan al aqbi. Ditahan, dilarang selama setahun untuk ikut. Bayangkan itu. Semula yang sudah selamat tadi Abu Salamah dan siapa? Nam Ummu Salamah, nam barakallahu fikum selamat. Yang lainnya ditahan. Selama setahun itu nggak boleh ikut ke sana, nggak boleh ikut apa maksudnya? Nggak boleh ikut ke Nam barakallahu fikum ke Madinah wahila bainahum wa baina waladnya. Bahkan wahila bainaha wa baina waladnya dan anaknya Ummu Salamah aja dihalang-halangi dari orang tuanya, dihalang-halangi. Selama berapa tadi? Setahun tadi ya. Summa kharajat ba'da sana, setelah setahun barulah apa? bisa keluar biwaladiha ilal Madinah dengan anaknya ke Madinah. Awal mulanya, na barakallahu fikum Nah semula apa semula apa semula itu pertama kali Abu Salamah sama Ummu Salamah. Ternyata apa? Ternyata dihalang-halangi. Naam tidak boleh apa? Tidak boleh ikut yang Ummu Salamah tadi itu. Naam dilarang selama setahun untuk ikut pergi ke sana. Setelah setahun barulah Ummu Salamah keluar dengan anaknya ke Madinah. Wa syai'aha Utsman bin Abi Talha. Kemudian syai'ah diantar. Diantar oleh Utsman bin Abi Talha. Summa kharajan nas arsalan kemudian manusia mulailah berbondong-bondong arsalan maknanya jamaat yatsba' ba'duhum ba'dho barulah susul menyusul setelah itu hijrah ke Madinah kisahnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang walhamdulillahirabbil alamin